Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'da. Ikhwani fillah hafizakumullah jami'an wa ra'akum. Kita lanjutkan pembahasan kita. Nah, barakallahu fik masih mengenai daripada makna usul fikih Nah, barakallahu fikum. Makna usul fiqh bahwasanya usul fikih itu kalau kita lihat dari per individu dalam artian nah per kata, kosakata dari kata usul dan fikih. Usul itu jamak dari aslun. Ya, pokok atau pondasi yang artinya nah barakallahu fikum aslun itu adalah apa? Alladhi yubna alaihi ghairuh. Nah, barakallahu fikum maksudnya nah pondasi yang dibangun di atasnya yang lainnya. Sebab pondasi itu kan yang dibangun di atasnya yang lainnya, ya enggak? Pondasi rumah berarti itu pondasi paling bawah itu. Dibangun di atas namanya aslun. Paham ya? Itu secara bahasa mana seperti itu. Paham ya? Nah, jadi usul jamak dari aslun. Nah, fik al-fikhu itu maknanya adalah apa? al faham Paham ya? Maknanya adalah al faham Itu paham. Paham ya? Jadi fikih itu adalah nah barakallahu fikum paham. Artinya adalah al-fikhu adalah pemahaman. Nah, Oleh karena itu barakallahu fikum wa eh, Rasulullah menyatakan dalam hadis yang sahih muttafaqun alaih hadisnya Muawiyah bin Abi Sufyan apa itu? Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Eh yufahimhu fid din. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Naam. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ay yafhamu qawli. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Ay la yafhamuna biha. Paham ya? Jadi fikih itu secara bahasa adalah al-fahm. Paham ya? Nah, fulan enggak faqih, makanya fulan enggak paham. Maksudnya ya, Ewan eh, na'am fikum. Itu kalau dilihat dari perkosa kata Usul itu apa, fikih itu apa. Adapun kalau ditinjau dari sisi digabungkan dalam ilmu setudang bidang studi atau dalam ilmu nah barakallahu fikum eh, bidang studi yakni usul fikih, makna dari usul fikih itu adalah apa? Ilmu yang membahas tentang apa? Yang membahas tentang dasar-dasar pokok masalah apa? Masalah fikih yang dengan ilmu tersebut seseorang akan mampu mengeluarkan hukum-hukum dari dalil-dalil yang masih global. Paham ya? Nah, jadi dia nanti dengan kait dengan apa dengan dasar-dasar pokok fikih tersebut seperti al-amr wan nahi, perintah, larangan, lafaz yang umum, lafaz yang khusus, itu semuanya apa? Seseorang akan mapan dan mampu mengeluarkan apa? hukum-hukum dari dalil yang masih global. Paham ya? Nah, tamakkan al-insan eh, istikhrajil ahkam Nah, barakallahu fikum min butunin adillah al-mujmalah. Paham ya? Seseorang itu akan mampu mapan mengeluarkan hukum-hukum barakallahu fikum dari dalil-dalil atau dari perut-perut dalil yang masih global. Paham ya? Nah, wa'tasimu bihabrillah. Berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah. Perintah enggak? Perintah. Ini perintahnya wajib atau makruh? Eh, perintahnya wajib atau nah, sunnah misalkan. Nah, kita kembali ke hukum asal. Al-asal fil amr ya dulu alal wujud Nah ini fungsinya sini. Wajibnya tahu dari mana kalau ini perkara yang wajib kembali ke asal ini. Al asal fil amr ya dulu alal wujud hukum asal perintah menunjukkan apa? Wajib. Seperti itu. Namun kaidah-kaidah nah barakallahu fikum dalam artian seperti itu penting sekali. Dasar-dasar seperti itu penting sekali. Enam. Kita lihat di sini barakallahu fikum hafizakumullah mengenai masalah taklid. Enam. mengenai masalah apa? taklid. Yang mana taklid ini nanti barakallahu fikum jazakumullah dipermisalkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah Abdul Abbas Ahmad bin Abdul Halim bagikan bangkai. Taklid itu seperti bangkai. Haram enggak berarti? Haram, tapi kalau darurat boleh gitu loh. Paham ya? Eh? Nah, perkara yang haram apabila datang sesuatu yang darurat dalam artian mau tidak mau dia harus taklid, misalkan dikarenakan faktor-faktor yang ada nanti maka diperbolehkan taklid. Hukum asalnya apa? Haram. Bagaikan bangkai. Bangkai haram enggak? Naam, bangkai haram. Eh? ma harrama 'alaikumul maitata wad-dama wa lahmal khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah. Tapi faman ittara ghaira baghin wa raadin, 'adin fala isma 'alaihi. Hanya saja Allah Taala mengharamkan atas kalian maitata bangkai, wadam darah, walamin khinzir daging babi, dan yang disembelih tidak atas nama Allah SWT. wa ya? Nah, kemudian maka barang siapa di antara kalian yang terpaksa, eh, maka barang siapa yang terpaksa tanpa dia menginginkan dan tanpa dia melampaui batas, fala isma alaih. Ya, eh, enggak ada dosa bagi dia. Maksudnya makan bangkai pun enggak masalah. Ad-darurah tubihu al-mahdzurah. Perkara darurat itu membolehkan nah sesuatu yang semula diharamkan. Paham maksudnya ya? Sekarang masalah wanita ingin melahirkan, tidak ada bidan lain kecuali laki-laki. Pada asalnya kan kita mencari perempuan dulu, bidan perempuan, eh, bidan yang wanita. Di mana-mana cari nggak ada sama sekali. Ada dan itu darurat sekali kalau misalkan nggak lahir waktu itu juga, nah mungkin meninggal dunia misalkan. Nah, ada tapi laki-laki. Darurat yang nanti masuk dalam paket darurat, tapi setelah mencari. Jangan bermudah-mudahan, wah darurat padahal sana ada bidan perempuan. Ya upayakan mencari dulu itu loh, paham ya? Itu perkara darurat itu nggak sembarangan nanti dimaknakan sebagai para ulama perkara darurat itu adalah perkara yang yuhsya alaihil halak. Dikhawatirkan bagi orang tersebut akan binasa atau mati kalau seandainya tidak melakukan hal tersebut. Itu baru darurat. Paham ya? Nah, barakallahu fikum itu berkaitan masalah apa? Masalah mana darurat. Jadi, darurat itu jangan eh barakallahu fikum jangan bermudah-mudahan. Ya, tidak ada solusi sama sekali. Nah, darurat. Ya, masalah orang-orang nyimpan uang di bank. Uang nyimpan di bank itu pada asalnya apa? dia harus mencari solusi dulu. Ada nggak solusi yang lain tanpa, tanpa harus ke menyimpan uang di bank? Ada misalkan dengan cara dibelikan emas, dibelikan tanah dan semisalnya. Itu cara yang paling baik dan selamat dunia dan akhirat insyaallah taala. Tapi kalau nyimpan uang di bank dengan asam darurat kok uangku banyak berapa satu miliar? Cuma satu miliar kan bisa dibelikan ini dan itu dengan cara solusi yang ada. Tapi kalau orang sudah tidak mau dikasih solusi, susah. Paham ya? Jadi ingat baik-baik ya, darurat itu kalau sudah ada solusi eh ditarik enggak ada solusi sama sekali, nah baru darurat. Paham ya? Karena para ulama mengatakan la yajuz, tidak diperbolehkan menyimpan uang di bank kecuali darurat. Nah, darurat itu bagaimana maknanya? Maknanya ketika enggak ada solusi yang lain lagi. Tapi ketika dikasih solusi ya jangan nolak itu loh. Solusi itu terapkan dulu, kalau memang terbukti barangkali fikum hilang lagi uangnya, tafadhal. Paham ya? Nah, namun solusi itu biasanya orang kalau ke solusi pengen cari enaknya. Solusi yang diterapkan alasan darurat, darurat. Sudah coba belum? Dibelikan emas batangan misalkan, simpan tempat rahasia. Yang kedua dibelikan tanah, dilangsung dibikin sertifikat sekalian, aman, ya enggak? Nah, coba belum? Belum. Berarti bermudah-mudahan. Karena dengan fatwa tersebut akhirnya banyak orang-orang yang akhir bermudah-mudahan nyimpan uang di bank. Hati-hati. Fa in tubtum falakum ru'us amwalikum la tatlimun wa la tutlamun. Jika kalian tobat dari perkara ribawiyah tersebut, maka harta kalian yang di bank itu yang milik kalian, milik kalian. Nyimpannya 100 juta ya 100 juta milik kalian, gitu, paham ya? Kalian tidak mendolimi, tidak didolimi. Tapi kalau tidak tobat, sudah tahu riba kok malah masih senang dengan perkara ribawiyah, hati-hati. Eh, fa taf'alu apa? Fa'dhanu biharbin bin wa rasulih. Jika tidak mengerjakan setelah tahu perkara itu adalah perkara ribawiyah, kok malah dia justru senang dengan perkara ribawiyah, bank dan semisalnya, keluar masuk, nabung, ngambil dan semisalnya, hati-hati. Fa'dhanul harbin min ya Allah Rasulullah. karena peperangan melawan Allah dan Rasulnya. Siapa yang mampu bayangkan? Melawan Allah dan Rasulnya, musuhnya bukan sembarangan. Allah dan Rasulnya. Nah, karena sudah dikasih ultimatum sebelumnya. Ya ayyuhalladzina amanattaqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Taala dan tinggalkanlah sisa-sisa riba jika kalian benar-benar beriman. Syarat keimanan seorang akan sempurna tadi itu. Meninggalkan perkara-perkara ribawiya. tadi hati barakallahu fikum. Nah, jadi perkara darurat ini enggak boleh digunakan sembarang sembarangan. Paham ya? Nah, kita lihat apa yang disampaikan Syekh Muhammad SAW mengenai taklid. Apakah boleh kita takut dalam masalah akidah dan semisalnya? Nah, kita lihat nanti ya. Nah, barakallahu kita lanjutkan dulu. Allah Syekh Muhammad Sallallahu Shalih utsaimin rahimatullah alaihi wa qawluhu fal mu'tabar yakni fi ta'rifhi. Maksudnya yang dianggap dalam masalah definisi usul fikih adalah yang disebutkan tadi itu, yaitu mengetahui jalan-jalan fikih atau prinsip-prinsip fikih yang masih global seperti perintah, larangan, lafaz umum, lafaz khusus, Nah, bukan secara terperinci. Karena kalau secara terperinci dibahas di mana? Di fikihnya. Di fikih atau lihat terperinci bab masalah sholat, atau kitabus salat, kitabuz zakah, kitabus siyam, terperinci nggak? Terperinci semuanya. Paham ya? Nah, oleh karena itu usul fikih itu cuma membahas apa? Membahas dasar-dasar pokoknya saja. Rinciannya di mana? Fikih. Paham ya maksudnya ya? Nah, kita lihat sini. Wa qalu fi dzaka fi ta'rif berkaitan asal definisi. Wa qalu turuqul fikhi a'ni mujmalah yakni turuquhu al-mujmalah. Maksudnya adalah dasar-dasar jalan-jalan masalah fikih secara global. Maksudnya dasar-dasar pokok fikih secara global, bukan secara terperinci. Kalau secara terperinci di dalam fikih itu sendiri. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Oleh karena itu di dalam fikih kita jumpai ya, hukum masalah misalkan masalah khufain misalkan, mengusap di atas dua khuf misalkan. Hukum masalah nah barakallahu fikum, na'am salat eh, dengan pakaian terbuat dari sutra, dibahas rinci di dalam fikih itu. Tapi kalau dalam masalah usul fikih yang dibahas globalnya. Ini perintah, larangan, Eh, larangannya menunjukkan wajib, larangannya menunjukkan haram atau makruh, perintahnya menunjukkan wajib atau sunnah itu dalam mana dibahas? Dalam usul. Apa maksudnya ya? Nah. Wa qalu kal amri aw kan nahyi lal mufassalah yakni kal amri arifu ma al amr. Ya, seperti perintah. Kita tahu apa itu perintah, wa ma tadi dan apa yang harus dituntut oleh perintah tersebut. Wa ma huwa nahyi dan apa itu larangan, wa ma tadi dan apa yang diharuskan atau dituntut larangan tersebut. Wa ma huwal 'am dan apa itu umum? Wa ma tadi dan apa yang nah barakallahu fikum diharuskan atau konsekuensi dan dapat umum tersebut wa halum majarra. Halum majarra maksudnya kiaskanlah ikutkanlah yang semisalnya. Apa itu lafaz khusus dan apa yang diharuskan dari apa? Daripada lafaz khusus karena nanti apa? Idza za'a na barakallahu fikum idza za'a dalil bil lafdz 'am wajaba hamluhu al 'am. Illa idza jaa takhsisuhu. Artinya apabila datang dalil lafaznya umum bawa kepada makna umum sampai datang pengkhususannya. Kalau datang pengkhususannya berarti apa? Hamlu lafdzul amil khas. Membawa lafaz yang umum pada yang khusus. Amlum. Nah, barakallahu fikum. Contohnya lafaznya umum tapi maksus. Contohnya adalah ucapan Rasulullah ketika ada orang yang puasa di waktu safar. Rasulullah mengatakan laisa minal birri as-siyamu fis safari bukan termasuk kebaikan orang yang puasa di waktu safar. Umum kan ini? Umum, tapi bagi orang yang merasa keberatan. Karena dalam dalam e, barakallahu fikum hadis tersebut ada kisahnya gitu. Kisahnya orangnya awalnya puasa kemudian nam karena apa? Karena tidak kuat akhirnya dikerumuni banyak orang pingsan dan semisalnya. Apa ya? Paham ya? Itu maksudnya apa? Maksudnya umum lafaznya. Lafaznya umum pada semua ketika safar itu bukan termasuk kebaikan orang yang puasa di waktu di waktu safar. Siapapun orangnya kalau merasa keberatan. Amin ya? Keberatan puasa kalau dia puasa bukan kebaikan. Tapi kalau dia kuat bagaimana abdal, Dia kuat, fisiknya kuat, tetap puasa abdal. Amin ya? Tapi kalau dia tetap nekat, sudah tahu safar, tetap nekat puasa padahal dia berat untuk puasa tersebut, apa baik enggak? Tidak. Bukan baik ya. Laisa minal birri as-siyamu safari. Bukan termasuk kebaikan orang yang puasa di waktu safar. Jadi lafadznya umum tapi maksus dikhususkan bagi orang yang merasa keberatan. Apa maksudnya ya? Nah, karena itu rukhsah aslinya keringanan. Berikutnya kata beliau di sini, wa qalu lal mufassalah li'anna turuqat fiqhi al mufassalah mawdu'uha atau mawdi'uha kutubul fiqhi ya kan. Dikarenakan na barakallahu fikum eh, dasar-dasar fikih secara terperinci itu tempatnya di dalam kitab-kitab fikih seperti Bulughul Maram, Umdatul Ahkam, beserta apa? syarah-syarahnya. Paham ya? Imam Bukhari ketika meletakkan bab-bab dalam Sahih Bukhari itu menunjukkan fikihnya beliau di situ, Imam Bukhari. Paham ya? Adapun Sahih Muslim itu kan bab-babnya letakkan Imam Nawawi. Paham ya? Nah, barakallahu fikum dan menunjukkan juga fikih Imam Nawawi. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Tapi kalau Imam Bukhari ketika meletakkan e, dalam Sahih Bukhari kan dibikin perbab-perbab itu. Itu menunjukkan fikihnya Imam Bukhari. Nah, seperti itu. Kita lihat sini. Kazdadil mustaqni eh, wal minhaj wa dzalik zadul mustaqni itu yang disyarah oleh Ibnu Saimin menjadi masyarhul mumti' itu. Bagus sekali itu. Nah. Tsumma qala wa kaifa yustadallu bil usuli? Bagaimana eh, yustadallu? Nah, dijadikan dalil dengan usul. Ai bi usul fikih. Dengan ilmu usul fikih, ilmu dasar-dasar pokok berkaitan masalah fikih. Nah, maka ilmu dasar-dasar pokok berkaitan masalah fikih yang sifatnya apa tadi? global. Kaifa ustadillah bil amri 'ala wujub Bagaimana cara berdalilkan dengan sebuah perintah itu menunjukkan wajib? Wa 'ala tahrim dan sebuah larangan itu menunjukkan apa haramnya perbuatan. Wa bil 'ala umum dan lafaz yang umum dibawa pada makna yang umum waharum halum majarrah. Dan e, perlakukanlah seperti ini atau perjalankanlah seperti ini maksudnya kiaskanlah. Apa maksudnya? Ini dibahas dalam ilmu usul fikih. Nah, barakallahu fikum. Naam. Seperti contohnya qasus syawarib wa arhul liha. Cukurlah kumis-kumis kalian dan panjangkanlah atau peliharalah jenggot-jenggot kalian. Ini perintah yang menunjukkan apa? Wajibnya barakallahu fikum memanjangkan jenggot dan juga mencukur kumis. Nah, para ulama berselisih pendapat mencukur atau nah barakallahu fikum memotong. Mencukur bersih itu atau namanya al atau eh, al atau al-qas. Paham ya? Nah, mengurangi atau dibersihkan dan misalnya perkaranya bebas. Cuma yang afdal adalah sebagaimana lafaz asalnya mencukur, menipiskan itu maksudnya. Tapi kalau misalkan dibersihkan pakai apa namanya itu? E, pakai silet dan semisalnya itu enggak masalah. Paham ya? Cuman e, barakallahu fikum mencukur tadi itu yang lafaznya seperti itu. Paham maksudnya ya? Hanya menipiskan maksudnya. Nah, seperti itu. Barakallahu fikum itu semuanya bahas dalam kitab fikih. Nah, berkaitan sama rincian-rinciannya. Adapun masalah globalnya dalam usul fikih. Paham ya? Wa qulu wal 'alimul ladzi huwal usuli. Aywana, orang yang berilmu masalah ilmu usul fikih dikenal dengan usuli. Fulan usuli, maksudnya orang itu pandai dalam ilmu usul gitu loh. Paham belum? Nah, kalau orangnya misalkan nah pandai dalam fikih apa? Pandai dalam fikih? Eh, orangnya al-faqih, faqih, paham ya? Nah, barakallahu fikum. Eh, zamannya fuqahaan itu. Orang yang pandai dalam masalah hadis, muhaddisan itu julukannya. Orang yang pandai dalam masalah nahwu, nahwi. Ya enggak? Seperti itu, nahwiyun. Eh, barakallahu fikum seperti itu. Hadza idza abbarna anhu. Ini kalau seandainya kita ungkapkan dengannya. Eh, biqaulina dan ucapan kami hal mustahil awil mustadil. Nah, maksudnya apa? Maksudnya nanti akan menjelaskan keadaan mustahid orang yang beristihad dan orang yang mustadil, orang yang nah barakallahu fikum berdalilkan. Karena orang mustahid yang ahli istihad itu ada dua kemungkinan. Idza istahada al-hakim fa asaba falahu ajran. Ana itu. Wa idza istahada al-hakim fa akhta falahu ajrun wahid. Apabila seorang hakim, seorang mustahid kalau dia beristihad, benar dapat dua pahala. Pahala istihadnya mencurahkan jerih payahnya untuk mengumpulkan semua dalil misalkan atau dalil-dalil yang dikumpulkan kemudian mengeluarkan sebuah hukum, susah payah dengan istihad seperti itu maka dia dapat kalau benar dapat dua pahala. Pahala istihadnya dan pahala kebenarannya. Tapi kalau dia ikhtiar kok keliru, dapat satu pahala. Pahala apa? Pahala jerih payah susah payahnya mengumpulkan dalil-dalil untuk mengeluarkan hukum tadi itu. Adapun apa? Kenapa dapat satu pahala? Karena keliru. Paham ya? Kekeliruannya apa? Tidak dianggap di situ. Dalam artian bagaimana? Dalam artian nanti tidak dapat pahala karena keliru. Kalau yang pertama tadi dapat pahala dua kan ini? Yang benar karena mencocoki kebenaran pahala. Yang kedua karena istihadnya tadi. Paham ya? Jadi nanti syarat-syarat mustahil itu ada. Ya, bukan sembarangan dia benar-benar mencurahkan usaha kerasnya bahas tanah bahas ini kemudian e, mengumpulkan dalil-dalilnya ya. Setelah itu dipahami sesuai pemahaman para ulama, tentunya ahli hadis dan juga ulama. Nah, barakallahu fikum rabbaniyun dan semisalnya nanti ternyata dia mengeluarkan hukum. Nah, kalau hukumnya keliru, eh, hasil istihad dia maka dapat satu pahala. Apa maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum itu diantaranya nanti akan kita sebutkan dan akan kita baca nanti. Nah, Masalah tuan sebab permasalahan insanu nadhara fil aqwal allati fil mas'alah wa adillatiha wa ikhtara qawlan minha. Fa hal hadha yu'tabaru muqallidan li ghairihi? Ayo, perhatikan ini. Ada orang dia memperhatikan dalam kitab-kitab itu pembahasan-pembahasan. Maksudnya ini ucapan ulama fulan, ulama fulan, ulama fulan dalam sebuah permasalahan. Nah, dan juga melihat dalil-dalilnya. Eh, misalkan masalah apa? Barakallahu fiikum wa fidakumullah. Nah, eh, misalkan berkaitan masalah Eh, nah, barakallahu fikum menggerakkan apa? Menggerakkan jari ketika tasyahud misalkan. Nah, ada orang melihat, melihat dalam kitab-kitab itu, dibahas semua. Ya, nah, peserta dalil-dalilnya. Akhirnya waqtara qalan minha. Dia ternyata milih satu ucapan yang lebih kuat yang rajih. Peserta dalilnya ya. hal hadza yu'tabaru muqallidan li ghairihi? Apakah dia dianggap muqallid, orang yang taklid dengan yang lainnya? Padahal sudah mengumpulkan eh, melihat ini pendapat ini, pendapat mana. Nah, dia mengambil pendapat yang rajih. Apakah itu kata muqallid? Al-jawab annahu laysa muqallidan. Dia bukan muqallid. Kenapa? Li'annahu ikhtara hadzal qaul lisababin. Karena dia memilih ucapan ini karena ada sebab. Sebabnya ucapan tersebut adalah kuat yang rajih. Ya? Dan wa bina'an dalil dibangun di atas apa? Dalil. Kita kan gitu sekarang. Selama ini kan kita gitu. Lihat kitab-kitab kemudian wah ini ada khilaf, perselisihan. Yang rajih yang kita ambil rajih itu ada dalilnya enggak situ? Ada dalilnya itu. Itu bukan mukallid, paham ya? Nah, barakallahu fikum. nah Mukallid itu yang dalam artian <coughs> yang tanpa memegang, tanpa melihat, tanpa mengecek, terima jadilah istilahnya itu. Terima jadi tapi tanpa melihat dalil itu loh. Nah, barakallahu fikum. Kalau yang diikuti itu adalah orang itu sendiri adalah dalil dari Rasulullah, paham itu ya? Maka bukan mukallid lagi. Namanya muttabi', mengikuti, muttabi'. <coughs> nah, barakallahu fikum seperti itu. Karena ungkapan seperti itu penting ya. Mutabik sama mukallid. eh, mutamasik sama mutaasib. Kalau mutamasik itu adalah dia berpegang teguh, paham ya? Fanatiknya dengan Al-Qur'an Sunnah. Mutamassik Al Qur'an Sunnah. Tapi kalau mutaasib itu biasanya per individu para tokoh. Paham ya? fanatiknya dengan para tokoh, bukan pada Al-Qur'an Sunnah. Jadi tidak ada ungkapan fulan mutaasib dengan Al-Qur'an Sunnah. Tidak tepat ungkapannya. Fulan itu ta'assubnya. Kenapa? Fanatik dengan Al-Qur'an. Kalau tidak ada dalam Al-Qur'an Sunnah tidak mengerjakan. Fanatik dia dengan Al-Qur'an Sunnah. Orang tepat ungkapannya kan mutamastik berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Tapi kalau yang diikuti adalah nah barakallahu barakallahu fikum bukan dalil, bukan sumber dalil juga, nah cuma mengikuti gurunya, ustadznya, syekhnya, padahal keliru, mata maka tepat ungkapan mutaasib. Paham ya? Fulan tuh punya pemikiran apa? Asabiyah misalkan, fanatik, fanatisme misalkan seperti itu. Naam. Walihada qad yahtajul 'alim al-mustahid ila taqlid. Oleh karena ini terkadang orang alim yang sudah mustahid ada masih butuh pada taklid. Kapan itu? Fa ahyanan tanzilu bihi nazilatun. Terkadang datang sebuah pertanyaannya mendadak. Pertanyaan mendadak dia belum sempat membahas mencari kitab-kitab yang ada. Tapi dia langsung ngambil satu kitab Syekhul Islam ya, Dibuka di situ ternyata Syekhul Islam merajakan warajih kata. Yang kuat ini. Ya. Orang alim tadi itu langsung mengambil boleh enggak hukumnya Syekh Hukumnya boleh sebagaimana yang kuatnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah langsung kayak gitu. Berarti otomatis dia mengikut langsung. Nah, itu taklid dari situ ada asalnya. Naam, secara mendadak itu dikatakan taklid tapi diperbolehkan itu diperbolehkan. Kenapa? Nah, barakallahu fiikum wa karena alasannya la taqbalu an yata'akhkhara al-hukm fiha hatta yuraji'. Karena pertanyaan yang mendadak tadi, yang datang mendadak tadi tidak menerima lagi apa untuk diakhirkan hukum tersebut. Maksudnya kalau ditunda itu nggak bisa. Padahal si fulan itu butuh jawaban sekarang juga. Nah, mau tidak mau dia harus jawab pas saat itu juga. Nah, posisi si fulan butuh sekali. Itu nanti masuk dalam kaidah apa? Nah, barakallahu fiikum, kita lihat dulu. La taqbalu an yata'akhkhara al-hukma fiha hatta yuraji'. Nah, tidak menerima lagi kalau diakhirkan. Dalam artian permasalahan tersebut datang secara mendadak dan jawabannya segera harus di eh, nah barakallahu fiikum dibutuhkan segera, eh, tidak mungkin kalau diakhirkan menghukuminya hingga dia harus murajaah dulu, mengecek dulu. Eh, fayuqallid akhirnya dia taklid. Ini enggak masalah di sini. Paham ya? Enggak masalah di sini ya. Nah, barakallahu fikum karena nanti masuk dalam pembahasan apa? Naam, la yajuzu ta'khirul bayan, la yajuzu ta'khirul bayan fi waqtil hajah. Tidak boleh menunda penjelasan di waktu yang dibutuhkan. Jelaskan, walaupun dia harus taklid saat itu juga, walaupun nanti setelah itu ngecek lagi kan itu. Nah, barakallahu fikum. Adapun kalau kita ini kan barakallahu fikum sudah ada kitab yang sudah jadi. Ya. Tinggal kalau kita menyampaikan ini hukumnya apa? Hukumnya boleh sebagaimana yang ini Nah, seputar Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalilnya ini sudah selesai. Paham ya? Nah, seperti itu. Biasanya kita gitu kan. Nah, hukumnya apa ini Ustaz misalnya? Atau hukumnya ini apa contohnya? Hukumnya adalah boleh sebagaimana yang dikuatkan oleh Syekh Ibnu Taimiyah, sebagaimana yang dikuatkan oleh Syekh Ibnu Bas. Karena sudah semua sudah jadi semuanya. Dan mereka ketika menguatkan yang kita ambil sandaran itu nah barakallahu fikum dalilnya, paham ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Dan penukilan, seperti itu tidak masalah penukilan seperti itu tidak masalah na'am. Karena apa? Karena ketika kita ditanya kok malah menunda padahal waktu itu dibutuhkan juga, itu di, tidak diperbolehkan. Man su'ila 'an 'ilmin fakatamahu alzamahu yaumil qiyamah bil jamin minan nar. Barang siapa yang ditanya tentang ilmu kemudian dia menyembunyikannya, maka nanti dari hari kiamat dia akan dibungkam mulutnya dari pembungkam dari api neraka. Apa itu ya? Dan Allah musta'an. Ini menunjukkan bahasanya la juzu ta'khirul ta'khirul bayan fi waqtil hajah tidak boleh menunda penjelasan di waktu dibutuhkan. Yang boleh apa? Yang boleh ya juzu ta'khirul bayan ila waqtil hajah. Ila artinya boleh menunda penjelasan sampai waktu dibutuhkan. Anak kecil umur 7 tahun, 5 tahun tanya bagaimana masalah jima hubungan badan misalkan. Kita jelaskan bagaimana? Saatnya belum? Tunda nanti di waktu yang akan datang. Dalam artian ketika ada saatnya. Itu boleh. Paham ya? Tapi kalau misalkan kita dibutuhkan saat itu juga kemudian orang mu'allah baru masuk Islam dia tanya bagaimana sih cara sholat wah nanti aja eh, atau kita malah menunda jangan karena prosesnya dibutuhkan itu kan ya seperti itu diajarin walaupun istilahnya secara ringkasnya paham maksudnya ya jadi ada dua faedah ya nam takfi ta'khirul bayan fi waqtil hajah la yajuz yang pertama yang kedua ta'khirul bayan ila waqtil hajah yajuz paham belum nah Masya Allah ini penting sekali ya. selesaikan dulu lagi. Masalah ukhra, permasalahan yang lain. Hal taklid yakunu fil aqidah ya Sekarang ada pertanyaan, taklid itu apakah taklid itu juga terjadi pada masalah akidah? Boleh nggak itu taklid dengan masalah akidah? Ya. tentunya kan kita ngikuti akidah siapa? Akidahnya para salaf, ya enggak? Nah, akidah yang benar kan itu. Keyakinan yang benar. Paham belum? Ya Hal taklidnya kuno fil akidah? Apa taklid itu terjadi pada masalah akidah? Al jawab na'am. Jawabannya iya. Dalilnya mana? Bidalili qauli ta'ala dengan dalil firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Dan tidaklah kami mengutus ya, nah, kepada orang sebelummu kecuali nah, dan tidaklah kami mengutus sebelummu kecuali para lelaki, maksudnya para nabi ya, yang telah kami wahyukan kepada mereka Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada ahli dzikir jika kalian benar-benar tidak mengetahui masalah akidah misalkan, masalah asma wa sifat. Kita enggak tahu apa sih makna tangan itu? Enggak tahu. Kita tanya kepada ahli ilmu, apa makna tangan? Tangan maknanya adalah tangan yang hakiki yang ada wujudnya yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kita ikuti makna tersebut. Secara tidak langsung taklid enggak secara tidak langsung? Naam, ngikuti. Itu tidak masalah. Paham? Karena kita dalam masalah asma wa sifat enggak boleh sembarangan. Nah, kita lihat sini, wa hadhi aqidatul iman bir rusul. Ini termasuk akidah apa? Wajibnya kita mengimani terhadap para rasul. Paham ya? Nah, bahasanya mereka nah diberi wahyu pada mereka. Kita yakin itu. Nah. kita lihat lagi. Wa amma qawlu ba'dihim adapun sebagian mereka mengatakan innal aqidata la yuqalladu fiha. Sesungguhnya permasalahan akidah tidak boleh ditakliti. Enggak boleh taklid masalah akidah itu enggak boleh taklid katanya. Liqaulil mujib. Nah, lil malakaini fi qabrih. Eh? Berdalilkan apa? Mereka berdalilkan dengan ucapan orang yang menjawab terhadap pertanyaan dua malaikat dalam kuburan. Eh, apa dalilnya? Sami'tun nasa ya yaqulun syai'an faqultu. Aku mendengar orang mengucapkan sesuatu, aku ucapkan taklid dengan ini. Taklid nah kata mereka enggak boleh taklid masalah akidah kita katakan wa hada istidlalun fi ghairi wajhi. Pendalilan dengan dalil ini tidak pada tempatnya. Kenapa? Li'anna hadzal rajula alladhi yaqul sami'tu an-nasa yaquluna syai'an faqultu dikarenakan orang yang berkata pada nah pertanyaan malaikat tersebut yang mengatakan aku mendengar manusia mengatakan sesuatu aku katakan laisa indahu imanun aslan memang dia enggak punya keimanan gitu loh karena apa? Karena dalam riwayat apa? Orang munafik kan itu. Nah, entar lihat sini. Fal hadis ini fa amal munafiqu awil murtad. Ya. Maka ada pun orang munafik atau orang-orang yang bimbang pelin-pelan Jawabnya dari itu nasanya konon syai'an tuh. Aku mendengar orang mau sesuatu seperti ini, aku katakan juga. Taklid kan ini? Nah, ini siaknya bukan kepada orang mukmin. Siaknya kepada siapa? Orang-orang munafik. Paham itu ya? Nah Kita lihat. Fattaqlidu jaizun lidh darurah fil usul wal furu'. Walaupun pembagian usul furu' dalam masalah agama itu ada permasalahan usul, permasalahan furu' itu pembagian yang bid'ah. Enggak tepat. Semuanya bahkan usul. Kita lihat nanti. Fataklidu jaizun darurat maka taklid diperbolehkan ketika darurat. Karena bagaimana apa tadi? Bangkai sebagaimana yang kuat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa at-taqlidu ka'akli maitah. Kemarin itu kan taklid itu bagaikan makan bangkai. Nah, kita lihat di sini. Summa inni aqul tablighan an Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Eh, kemudian kami katakan dalam Nah barakallahu fikum dalam keadaan menyampaikan dari apa yang Eh, ada pada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, qala rahimahullah, Syekhul Islam berkata, taqsimud din ila usulin furu'in bid'ah. Eh, pembagian agama menjadi usul dan furu', perkara-perkara usul, perkara-perkara inti pokok dan perkara-perkara cabang, pembagian seperti itu adalah perkara bid'ah. Paham ya? Karena kata mereka, nanti barakallahu fikum masalah akidah, masalah keyakinan itu yang usul. Salat itu masalah masalah furu' katanya, cabang. Itu nanti ujungnya ke situ. Padahal inti enggak di situ. Inti coba lihat nanti. Lam yakun ma'rufan fi ahdin Nabi SAW wala ashabihi. Taqsimud din ila usulin wa furu' ini faedahnya. Taqsimud din ila usulin furu'in bid'atun. Lam yakun ma'rufan fi ahdin Nabi SAW wala ashabihi. Pembagian agama menjadi usul dan furu', ya, menjadi nah ada yang inti, ada yang cabang, itu adalah perkara bid'ah, tidak pernah dikenal di zaman Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Paham ya? tidak pernah dikenal di zaman Rasulullah dan para sahabatnya. Walidzalika oleh karena itu ya rahaula al muqassimun ila usul furu' yarawna anna salata min al furu' ya kan? Oleh karena itu orang-orang yang membagi agama ini menjadi usulan furu', mereka berpandangan dan beranggapan bahwasanya salat itu termasuk perkara apa? Furu'. Salat termasuk perkara cabang Naqulu subhanallah. Kita katakan subhanallah. Subhana ini maful mutlak. gak pernah untuk menjumpai subhanallah, subhanillah. Mesti subhana. Mansub sebagai maful mutlak, mansubnya dengan amil yang dibuang takdirnya nah barakallahu fikum usabihu subhana. Atau sabbahu subhana. kamu itu ya? nah barakallahu fikum. Nakul subhanallah. Ini contohnya juga seperti aidan. Itu maful mutlak juga. Adha yaidu aidan. Itu gak pernah aidun aidin. Paham ya? Subhanallah Pernah dengar antum orang ucapan subhanallah itu? Atau subhanillah? Enggak pernah. Subhanallah. Apa itu ya? Nam subhana mansub. Sebagai apa tadi? Maf'ul mutlak. Nah, nanti akan datang pembahasannya. Hal salatu allati min asalil usul al furu', kata beliau. Kita katakan subhanallah. Mahasti Allah. Apakah salat itu yang dia merupakan apa? Yang merupakan inti daripada inti-inti dalam arti yang dia merupakan dasar-dasar pokok dikatakan cabang ini beliau itu istilahnya mengkritik mereka itu loh. Perkara yang inti, yang usul, yang dasar, yang sangat pokok dikatakan cabang. Nah, padahal salat itu termasuk apa? Termasuk pertama kali yang akan dihisab nanti di hari kiamat. Ya kan? Awwalu mayuhasabu bihil 'abdu naam yaumal qiyamah shalah. Pertama kali nanti yang seorang hamba dihisab dengannya adalah apa? Salat. Nah, itu. Antara antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Adapun antara hamba dengan hamba adalah darah, masalah darah kenapa ditumpahkan, kenapa sebulan bunuh, kenapa dibunuh seperti itu. Nah, kita lihat sini barakallahu fikum, fal qawlur razi maka pendapat yang kuat annahu laisa hunaka usulun wala furu'. Eh, yang razi adalah apa? Tidak ada di sana dalam masalah agama ini perkara usul, tidak ada juga perkara furu'. Eh, tidak ada perkara yang katakan inti atau dasar atau yang pokok atau yang katakan cabang. Innama fihi ilmiyatun wa amaliyat ini pembagian tepat. Pembagian apa? Ilmiyatun wa amaliyat. Nah, ilmiah itu nanti berkaitan masalah keyakinan, amaliyat berkaitan masalah amalan-amalan. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Yakni ad-dinu yang qasimuna amaliyatin wa ilmiyatin. Bahwasanya agama terbagi menjadi amaliyat berkaitan masalah amalan-amalan, wa ilmiyatin berkaitan masalah keyakinan. Paham ya? Al-ilmiyatu takunu bil iman biha, ya enggak? Nah, maka yang ilmiyat berkaitan masalah nam ilmiyat, eh, al-ilm keyakinan ini maka terjadi dengan mengimani dengannya. Wal amaliyat bil qiyam biha. Sedangkan amalan-amalan terjadi dengan apa cara? Caranya terjadi dengan apa? Dengan cara menegakkan atau melaksanakannya. Walau aradna an nuqassim ila usul furu' dan kalau seandainya kami atau kita mau membagi agama menjadi usul furu' lakulna arkanu Islam al khamsah kulluha usul. Hmm. Arkanu al-Islami al-khamsah kulluha usul. Kalau seandainya kita membagi dah rukun rukun Islam yang lima itu semuanya usul. Eh. Enggak ada furu'. Itu kalau kita mau membagi. Tapi sudah kita jelaskan sebagaimana nukilkan kalam Syekhul Islam Taimiyah bahwasanya taqsimud din ila usulin wa furu'in bid'ah. Naam, bid'ah. Kenapa? Lam yakun ma'rufan fi ahdi an-nabi sallallahu alaihi wasallam Karena tidak ma'ruf, tidak dikenal pembagian tersebut di zaman Rasulullah dan para sahabatnya. mau salah ya. Naam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu walhamdulillahi rabbil alamin.